warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan kajian dalam penjelasan makna iyaka na'budu wa iyaka nasta'in di mana kita masuk dalam poin ke-89 di mana pada poin ini Syekh Abdurrahman Ad-Dus rahimahullah menyebutkan bahwa ubudiyatullah tuhaqqiqu at-takafu' al-ijtima'i as-sahih laysa bil ma'na alladhi yuridu al-malahida wal munsabighuna bi ara'i syu'iyyah wa nahfiha fi hadha zaman min al-afkar التي غايتها أن تنتهي بالظلم إلى ظلم من لون آخر ليأكل الناس أموالهم بينهم بالباطل أو تضيق عليهم المسالك وتسد فيما بينهم أبواب المنافسة لكن الذي تمليه عبودية الله والتكافؤ الناشئ عن شعور الإنسان بواجبه نحو أخيه من حفظ كرامته والتوادع معه والعطف عليه والإحسان إليه ومساندته ومؤازرته حتى بالإيثار على النفس فهو pada poin ini seorang mukmin yang menyatakan ia akan na'budu wa ia akan nasta'in dia akan melakukan untuk bagaimana memikirkan dan kemudian melaksanakan apa yang bisa dilakukan dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat hmm. dengan cara yang benar. Iya. Dan kemudian akibatnya timbulnya gotong royong yang sesuai dengan syariat Islam, tidak seperti yang digambarkan oleh para mereka yang ateis atau yang terbangun dengan pemikiran-pemikiran komunisme hmm. atau kemudian berkembang menjadi sosialisme yang eh, terjadi uh, dalam kehidupan di masyarakat modern ini, di mana mereka melakukan itu dengan penuh kedaliman dan akan melahirkan kedaliman yang lain. Iya. Sehingga kemudian terjadi upaya untuk memakan harta manusia dengan cara yang batil dan kemudian tertutup pintu persaingan yang sehat antara mereka. Tetapi obudiah kepada Allah menjadikan suatu kesejahteraan bersama, memikirkan untuk memperhatikan Eh, kehidupan masyarakat secara umum dan uh, secara khusus adalah masyarakat kaum muslimin uh, sebagai satu hubungan antar manusia dalam rangka untuk berhatikan saudaranya sesama manusia hmm. dengan menjaga kehormatannya bersikap tawaduk dengannya dan selalu berkasih sayang kepadanya dan berbuat baik sesuai dengan kemampuannya sehingga bahkan tidak jarang mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Suatu bentuk apa ajaran yang sangat mulia diajarkan oleh Islam baik dalam bentuk suatu kewajiban dalam bentuknya zakat hmm. atau dalam bentuk sedekah atau infak sesuai dengan kemampuan yang ada Ayo. sebagai upaya untuk mengentas segala bentuk kesedihan, segala bentuk kemiskinan, segala bentuk kebodohan hmm. yang itu adalah menyelimuti terutama di masyarakat-masyarakat yang kategorinya adalah masyarakat yang sedang berkembang hmm. atau istilah lain dengan masyarakat dunia ketiga ini. Iya. Dan itu kita alami sebagai masyarakat di Indonesia hmm. sehingga kita tertinggal jauh dengan negara-negara yang maju sehingga kita kategorinya adalah negara yang komunikasinya dengan selatan-selatan ini. Hmm. Dan karenanya kita perlu untuk bagaimana membangun terutama dari visi Islam hmm. di mana kita uh, seharusnya tidak terpuruk seperti ini, hmm. tapi kita mempunyai satu tanggung jawab bersama. Tidak dalam bentuk suatu kehidupan yang memang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam uh, pemikiran kehidupan dari masyarakat di luar uh, kaum muslimin yang sebenarnya kalau kita lihat dari struktur yang terjadi dalam kehidupan masyarakat modern ini ada beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Hmm. Saya barangkali uh, perlu menyebutkan kenapa sampai terjadi suatu sikap egoisme, satu sikap uh, kurangnya perhatian dalam kehidupan bermasyarakat, satu sikap yang kemudian tidak dibangun di atas kesadaran agama yang benar. Hmm. Ini sebenarnya ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa Eh, terjadi baik dari uh, eksternal umat Islam maupun dari internal umat Islam. Uh, di antara sebab itu adalah uh, pengaruh uh, apa uh, pengaruh gereja hmm. adanya di hmm. Eropa itu dalam kehidupan masyarakat ilmiah dan peradaban di masa itu. Iya. disebabkan karena terlalu memaksakan kehendaknya, bahkan kemudian tidak jarang membunuh para ilmuwan menyiksa dan membunuh seperti Galileo Galileo dan seterusnya. Iya, hmm. Akibatnya kemudian terjadi suatu sikap penolakan terhadap doktrin gereja hmm. dalam kehidupan berpolitik dan bermasyarakat sehingga e, mereka membatasi hmm. e, agama itu hanya sebatas etika saja. Nah ini karena mereka mempunyai pengalaman pahit iya. dalam kehidupan e, yang terjadi dalam e, masyarakat barat itu terutama di masa e, perkembangan di Eropa. Kemudian uh, ada kemudian uh, perkembangan berikutnya selain daripada pengaruh uh, apa ini uh, sikap gereja yang begitu berlebihan hmm. terjadi juga pengaruh uh, dunia kapitalisme hmm. yang dimana uh, kelompok borjuis hmm. itu lebih menonjol artinya mereka yang punya modal mereka yang punya kemampuan kekayaan itu menekan sedemikian rupa terhadap uh, para pekerja dan uh, menggunakan mereka dengan cara-cara yang uh, tidak uh, sesuai dengan apa yang seharusnya. Artinya bahwa para pekerja itu hanya digunakan sebagai alat untuk mereka mencapai kekayaan sebanyak mungkin. Iya. Nah, dengan sikap yang uh, rakus seperti itu, mm hmm. maka terjadilah suatu apa uh, gap sosial antara yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sehingga terjadilah kedaliman-kedaliman di kalangan para uh, pekerja itu. Hmm. Bahkan tidak jarang kemudian melibatkan uh, eh, uh, eh, orang perempuan, hmm. sehingga kemudian mereka banyak keluar-keluar rumah sehingga untuk mencapai apa uh, apa kesejahteraan yang mereka rasa tidak cukup kalau hanya mengandalkan pada suaminya begitu. Iya, iya. Sehingga terjadilah satu gerakan masyarakat yang hmm uh, mengalami suatu dekadensi moral dalam kehidupan berkeluarganya. Hmm. Uh, kemudian uh, dengan cara itu terjadi suatu pola laku yang sangat materialistis hmm. dengan uh, konsep uh, materialisme ini atau yang kemudian kita kenal dengan kapitalisme itu. Hmm. Kemudian uh, tampil juga teori-teori ekonomi yang hmm. dikembangkan oleh Karl Marx sehingga mereka atau teori itu mengatakan bahwa tidak ada kehidupan akhirat Hmm. Yang ada adalah kehidupan materialistik yang dasarnya adalah bagaimana uh, kita bisa mensejahterakan mereka yang uh, proletariat itu orang-orang yang apa ini uh, yang miskin sehingga dapat mengambil alih dari mereka yang kaya. Tetapi sebenarnya dengan teori ini hmm. yang kalah yang kaya malah para pejabatnya, <laughs> rakyat tetap banyak miskin. Ayo, iya, iya, ya. Ayo, iya. Sehingga teori ini sudah uh, terbukti tidak tidak tidak efektif dan hmm. kemudian terbukti Eh, gagal dalam kehidupan uh, umat manusia yang ditunjukkan dalam kehidupan uh, negara di Rusia dan Eropa apa ini Timur dan seterusnya hmm. sehingga mereka menjadi negara-negara yang sangat uh, uh, apa mundur ekonominya Ayuh. bahkan tidak jadi persaingan yang sehat itu hmm. kemudian juga ada pengaruh uh, kekuatan ekonomi uh, yang lebih menekankan uh, setelah mereka uh, meninggalkan uh, kehidupan gereja itu, mm -hmm. sehingga gereja pada banyak yang kosong, mm -hmm. sehingga manusia lebih cenderung kepada Eh, berinteraksi secara materialistik saja. Jadi pikiran mereka bagaimana memperoleh kekayaan sebanyak mungkin, kemudian mencapai kebahagiaan seenak mungkin tanpa mempengaruhi apa memperhatikan nilai-nilai atau norma-norma agama. Ya. Dan itulah yang terjadi banyak di negara-negara Eropa Barat dan kemudian di Amerika dan seterusnya. Kemudian itu uh, mempengaruhi uh, peradaban uh, umat Islam ya. di hampir seluruh dunia melalui film-film, melalui berita-berita, melalui Eh, interaksi sosial dan termasuk adalah dikirimnya sejumlah uh, mahasiswa-mahasiswa dari kalangan kaum muslimin ke negara-negara yang dianggap uh, lebih modern itu. Hmm. Kemudian yang kelima, terjadi satu peristiwa di mana hampir seluruh dunia Islam dijajah oleh uh, Eropa dan para penjajah pada umumnya uh, yang kemudian uh, mereka Eh, cenderung untuk kemudian memperbudak masyarakat muslim di wilayah-wilayah jajahannya dan kemudian e, menolak agama warga yang ada di masyarakat muslim itu sehingga kemudian mereka memaksakan dengan agama lain hmm. maka terjadilah kristenisasi dan sebagainya yang dilakukan oleh para penjajah itu. Jadi ini membentuk suatu apa ini kondisi yang baru di mana masyarakat muslim ter, merasa tertindas hmm. ya, dan agamanya merasa terjajah sehingga terjadilah suatu perlawanan-perlawanan baik secara fisik maupun secara apa ini moral hmm. sehingga umat Islam e, menunjukkan eksistensinya sehingga hampir seluruh dunia Islam kemudian mendapatkan kemerdekaannya hmm. dan umat Islam merasa e, bisa bangkit lagi meskipun e, sangat terlambat sekali karena proses penjajahan yang begitu melelahkan. Hmm. Nah kemudian e, terjadi yang keenam pengaruh uh, kehidupan modern melalui peradaban-peradaban barat yang dianggap oleh sebagian orang bahwa Islam itu sebagai belenggu, maka dilahirkanlah uh, apa isu modernisme. Hmm. Ya, modernisme ini adalah mengadopsi peradaban barat sedemikian rupa dalam rangka untuk mengembangkan potensi dan keinginan hawa nafsu manusia dan Islam dianggap sebagai satu penghalang sehingga kemudian bagaimana melunakkan Islam yeah. sehingga kemudian disesuaikan dengan apa ini eh, peradaban Barat hmm. itulah hakikat daripada modernisme yang dikembangkan di kalangan uh, masyarakat Muslim baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat pada umumnya yang dimulai dari negara-negara Timur Tengah kemudian berkembang di wilayah-wilayah Islam hmm. termasuk di Indonesia agak terlambat yaitu baru tahun 70-an yeah. perkembangan modernisme itu. Hmm. Ya, barakallahu Baik, eh, rekan Ekson, Rahimahkumullah, kita akan lanjutkan apa yang tadi dipaparkan oleh Ustaz eh, Farid Ubah. Pada Ustaz. Ya, Barakulah wabarakatuh Eh, kita masih melihat tentang hal-hal yang melingkupi eh, dunia Islam dan terutama masyarakat Muslim, yeah. kenapa kemudian sampai terjadi suatu sikap yang kurang perhatian hmm. terhadap kehidupan sosial sehingga kemiskinan begitu meruya, eh, kebodohan begitu nampak, hmm. dan kemudian uh, egoisme yang begitu menonjol pada kehidupan uh, secara umum di masyarakat modern sekarang ini. Yeah. Maka tadi saya sebutkan sejumlah alasan kenapa uh, begitu uh, merunyamnya kehidupan umat Islam. Hmm. Makanya uh, pengaruh daripada semua bentuk yang dari luar itu ditambah lagi uh, adanya penjajahan di kalangan uh, umat Islam pada saat itu hmm. menjadikan mereka begitu terpuruk sehingga pengaruh peradaban uh, barat yang begitu kuat dengan materialis materialismenya itu dan kapitalisme, kemudian ditambah lagi pengaruh sosialisme dan komunisme dari kalangan timur yang dikembangkan oleh Karl Marx, yang semua itu sudah sudah kita alami di Indonesia, hmm. sehingga kemudian terjadilah uh, kehidupan masyarakat yang uh, lebih cenderung untuk hanya memikirkan bagaimana menyenangkan perutnya mm-hmm. dan kemudian e, segala hal yang dibawa dengan perutnya itu hmm. sehingga kemudian orang itu hanya berpikir bagaimana mencapai kesenangan duniawi saja. Ayo. Nah, siang malam yang dipikirkan adalah bagaimana dapat fulus, hmm. kemudian dapat e, menyenangkan e, fisiknya dan kemudian e, tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi dalam kehidupan setelah mati itu hmm. dan bagaimana tanggung jawab terhadap agamanya itu menjadi e, sangat minim. Nah, meskipun sekarang ini ada kebangkitan di kalangan umat Islam yang menyadari tentang pentingnya agama dalam kehidupan e, manusia, hmm. terutama kehidupan orang Islam, namun e, ada sejumlah indikasi terjadinya suatu dekadensi yang dialami oleh masyarakat itu dan juga pribadi. Hmm. Kalau kemudian ini ada pada mereka, maka mereka termasuk terkena penyakit itu. Yeah. Berarti yeah. Iya. peranan Islam belum terlalu dominan dalam diri mereka. Yeah. Nah, itu adalah pengaruh daripada kehidupan yang sangat materialistis dan tidak jarang kemudian kehidupan yang dipengaruhi oleh eh, budaya-budaya uh, yang di luar dari Islam itu. Hmm. Timbulnya yang pertama adalah kegelisahan hmm. dan perang batin. Hmm. Kalau ada seseorang Muslim yang mengalami suatu bentuk uh, eh, insensiti kompleks itu satu peran apa ini kondisi diri yang penuh dengan kegelisahan, hmm. kecemasan, hmm. kekhawatiran hmm. dan terlalu uh, terjadi perang batin di dalam dirinya, yeah. maka berarti dia telah mengalami suatu penyakit hmm. yang menunjukkan tingkat keberagamaannya sangat rendah bahkan kemudian peranan materialismenya dan uh, budaya-budaya barat itu terlalu kuat hmm. sehingga terjadi suatu apa kebingungan Bingung. kemudian terjadi suatu penyakit jiwa hmm. dan suatu penyiksaan dalam dirinya yang tidak berkesudahan hmm. dan itu adalah merupakan satu uh, bentuk daripada eh, nilai-nilai uh, uh, nilai -nilai agama yang sudah Eh, tereliminir dalam diri orang itu. Artinya hmm. begitu jauhnya dia dari peranan agama hmm. sehingga dia mengalami kegoncangan jiwa seperti itu. Hmm. Ya mungkin bisa bentuknya nanti stres, bisa depresi, hmm. bisa lebih daripada itu. Itu ya. apa karena ilmu-ilmu sosial atau yang lainnya? Sir? Ya itu karena memang peranan agama belum terlalu dominan dalam diri orang itu hmm. dan dia banyak dipengaruhi oleh uh, pemikiran ataupun uh, apa pengaruh-pengaruh dari luar hmm. yang sedemikian rupa sehingga tidak tahu arah hidupnya untuk apa gitu. Nah ini ya. adalah sebagai satu penyakit yang hmm. harus dihindari. Kemudian muncul dalam diri orang itu egoisme. Hmm. Yang penting dia sih, nggak hmm. ngurusin orang lain. Wong hmm. ngurus diri sendiri aja susah, gimana ngurusin orang hmm, lain? Orang lain. Nah timbulnya sikap-sikap anan apa ini anania atau egoisme yang luar biasa itu disebabkan karena satu bentuk apa kegelisahan tadi itu, kecemasan tadi itu yang kemudian rasa takut terhadap masa depan dan lain sebagainya sehingga yang dia perhatikan bagaimana hanya mencari kesenangan buat dirinya sendiri hmm. tanpa memperhatikan orang lain. Iya. Kemudian yang hal yang yang ketiga itu hilangnya satu apa e, semangat beragama. Hmm, hmm, ya, sehingga kemudian dia tidak memperhatikan bagaimana cara mendidik dirinya dan kemudian bagaimana e, menyelamatkan orang lain hmm. yang ada adalah bagaimana dia tenggelam dalam kemaksiatan kes, e, hmm. dalam kesenangan-kesenangan sesaat duniawi itu sehingga bahkan tidak jarang dia akan menggunakan cara menipu hmm. cara korupsi cara-cara yang apa ini yang yang yang tidak dibenarkan itu hmm. ya kemudian e, indikasi yang keempat hmm. adanya e, broken home Ya, kegagalan dalam rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Jadi rumah tangga yang berantakan. Hmm, hmm. Ya disebabkan karena memang e, perhatian kepada rumah tangga itu hampir mereka tidak berikan. Hmm. Jadi dalam rumah tangga tidak ada lagi kasih sayang, tidak ada lagi perhatian, hmm. tidak ada lagi saling pengertian, tidak ada lagi kemudian ingin mendengarkan apa yang terjadi dalam dalam apa ini masalah-masalah pribadi yang ada dalam rumah tangga hmm, itu. Hmm, yang terjadi adalah orang sendiri-sendiri. Hmm. Sehingga rumah tangga itu hanya sekedar kumpul uh, untuk sebatas uh, yeah. Iya. tidur hmm. kemudian kayak hmm. terminal begitu <laughs> ya kemudian kemudian masing-masing yeah. berjalan dengan aturan dan gaya hidupnya hmm. sendiri-sendiri yeah, tidak ada nah, tanggung jawabnya nah, rumah tangga menjadi berantakan yeah. ya kemudian uh, yang kelima adalah rusaknya masyarakat kalau rumah tangganya rusak mm -hmm. maka timbulnya kerusakan di masyarakat sehingga kemudian uh, tidak lagi pengorbanan, hmm. tidak lagi kesabaran, tidak lagi bagaimana membagikan orang lain. Hmm. Yang terjadi hanyalah kemudian bagaimana mereka memuaskan dirinya, hmm. tidak jarang maka timbulnya narkoba, kejahatan-kejahatan sosial, hmm. kemudian perilaku-perilaku menyimpang dan itu adalah merupakan indikasi rusaknya mentalitas daripada orang-orang itu. Hmm. Ditambah lagi kemudian yang keenam adalah kejahatan politik. <laughs> Waduh, kalau ditambah seperti itu, iya, iya. berarti memang semua akan berbalik. Yeah. Yang ada adalah kekejaman dan kekejaman, hmm. kedaliman dan kedaliman, hmm. dan kemudian otorita apa ini uh, otoritarianisme ya, hmm. satu bentuk uh, sikap yang otoriter hmm. di dalam uh, menegakkan keinginan-keinginan hmm. yang tidak jarang mereka kemudian didikte oleh negara-negara luar, hmm. negara-negara barat dan seterusnya hmm. untuk hanya E, menekan bangsanya sendiri hmm. atau kemudian untuk memperoleh sesuatu kepentingan sesaat hmm. yang penting bagaimana melanggengkan kekuasaan hmm. maka dilakukanlah cara-cara yang seperti itu hmm. maka digunakanlah metode Machiavellism <laughs> ya jadi e, teori politik Machiavelli itu hmm. digunakan dalam rangka untuk bagaimana melanggengkan kekuasaan nah apabila terjadi suatu kondisi masyarakat seperti itu yeah. maka yang terjadilah kedaliman dan kedaliman hmm. dan kemudian yang miskin semakin miskin yang susah semakin susah yang bodoh tidak mendapatkan upaya untuk bagaimana diangkat hmm. dan begitulah kehidupan masyarakat yang kemudian banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Nah, untuk bilang dalik hmm. dan kita sebagai orang Islam harusnya tidak mengalami satu kondisi seperti itu. Hmm. Dan kalaupun ada yang mengalami seperti itu, hmm. maka segeralah kembali ke jalan Allah dan kemudian berusaha untuk bagaimana bangkit dari semua keterpurukan itu hmm. dan kemudian menghindarkan semua bentuk penyimpangan baik segi pemikiran maupun perilaku hmm. dan kembali kepada ajaran Islam yang mengajarkan manusia ini adalah manusia yang sangat berharga. Hmm. Makanya Allah katakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa iya. 'amilus shalihat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Hmm. Kalau manusia itu tidak tahu arti dirinya, hmm. jati dirinya, siapa dia, mau kemana dia, harus dengan apa dia melaksanakan tugas hidupnya, mhm. dan kemana dia akan menuju, maka dia akan dalam kondisi kesengsaraan dalam hidupnya, mhm. dan tidak pernah tahu kemana dia ah, akan iya. menuju mhm. dalam kehidupannya itu. Nah, sementara kita sebagai seorang muslim tahu apa tujuan hidup kita dan siapa kita ini dan mau kemana kita ini, maka kita diarahkan oleh Allah dengan kehormatan kita sebagai manusia untuk diarahkan dengan agama Allah, menuju ke arah Allah dengan aturan-aturan Allah sehingga kemudian kita menghormati diri kita sendiri hmm. sekaligus menghormati orang lain sehingga kemudian kita pandai untuk hmm. menghargai orang lain lihatlah terjadi dengan Rasulullah SAW apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkatakan karena Nabi SAW rahimah hmm. Nabi SAW itu rahim hmm. dia sayang sama manusia sayang sama umatnya wa kana la ya'tihi ahadun illa wa'adah kalau ada seseorang datang kepada beliau Kemudian beliau memang kalau ada dikasih, kalau nggak ada beliau janjikan. Hmm. Ya, beliau janjikan nanti akan kalau ada apa rezeki atau kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, kalau ada sesuatu pasti akan diberikan. Hmm. Ya, hmm. itu adalah diberikan harapan kita. Hmm. Wa anjazalahu inkana anda. Kalau ada padanya, maka dia berikan langsung. Jadi kalau nggak ada dia janjikan, hmm. kalau nggak ada kalau ada kemudian beliau berikan langsung. Wa uqimatis shalah. Pada saat itu uh, eh, salat sudah qomat. Hmm. Sudah dikumandangkan untuk uh, komat salat itu. Berarti orang tinggal hanya sholat saja kalau sudah komat kan. Hmm. Tapi saat yang sama wajahu Arabian fa akhadha bi ah, iya. Seorang uh, di Arab Badui datang ah. terus dia tarik itu tarik bajunya Nabi. ya. ya. Waktu mau sholat ditarik bajunya itu <laughs> Rasulullah Kemudian Rasulullah uh, terdiam melihat orang ini sambil mengatakan innama baqiya min hajati yasira. Saya punya sedikit kepentingan. <laughs> Tolong diluangkan gitu kira-kira ya. Hmm, padahal mau salat. Padahal mau salat ini. <laughs> Maka Rasulullah menghentikan nah. sejenak. Kemudian wa, wa akhafu an ansaha. Takut nanti kalau udah sholat saya lupa. Saya lupa hmm, hmm, kepentingan saya itu. Faqama ma'ahu. Iya. Sholatnya dihentikan. Kemudian Rasulullah memenuhi keinginan orang Badu ini berjalan bersama beliau sampai hatta faragha min hajatihi. Hmm. Sampai kemudian orang itu hmm, selesai. Ya. terselesaikan apa keinginannya. Hmm. Thumma akbala fasalla. Kemudian dia apa? Kembali, Kembali untuk, untuk melaksanakan salat. Ya, ya, Subhanallah. Begitu perhatiannya Rasulullah ya, SAW hmm. kepada kebutuhan seorang manusia ya. daripada kemudian dia menjalankan salatnya. Ya. Hmm. Hadis ini diriwatkan oleh uh, Imam Bukhari dalam kitab al eh, Adabul Mufrad, ya. kemudian di dalam uh, Syekh Al-Bani dalam Sahih ya. juga dikatakan hadis hasan dalam uh, rakam nomor 2094 ya. dan berarti hadis ini bisa digunakan gunakan sebagai pegangan bagaimana Rasulullah SAW begitu perhatiannya kepada umat manusia sehingga kalaupun dia sholat mm-hmm. dihentikan sholat itu mm-hmm. untuk memenuhi kepentingan daripada orang orang lain, begitu mm-hmm. dan Al-Quran mengatakan wama jazaul ihsan illa ihsan orang yang berbuat baik akan dibalas kebaikan oleh Allah SWT ternyata apa kata Rasulullah ungkapan wama jazaul ihsan illal ihsan mm-hmm. itu bukan berlaku hanya orang yang baik saja. Mm-hmm. Rasul mengatakan hiya musajjalatun lil birri wal fajir. Jadi kebaikan itu bukan hanya kamu berikan kepada orang yang baik saja, <laughs> tetapi juga boleh kamu lakukan kepada orang yang tidak baik sekaligus. Iya, iya, iya. Barangkali dengan kamu berbuat baik kepada orang yang tidak baik, hmm. dia menjadi sadar, menjadi sadar atas hmm. ketidakbaikannya itu. Hmm. Nah, nah karenanya kita sebagai orang Islam hmm. tidak cukup hanya sebatas berpangku tangan, hmm. hanya ingin menyenangkan diri sendiri, kemudian tidak memperhatikan orang lain, hmm. tetapi justru kita menghormati manusia, hmm. meskipun dia beragama hmm. agama lain. Hmm, hmm. Sama manusia, kita perhatikan mereka, hmm. kita bantu mereka, kita ringankan beban mereka, apalagi sama orang Islam hmm. yang harus lebih perhatiannya, sehingga karenanya kita sebagai orang Islam hendaknya menyadari tentang bagaimana kewajiban kita kepada saudara yang lainnya hmm. dan tentunya dalam kapasitas dan kemampuan yang kita miliki. Hmm. Nah karenanya Rasulullah SAW mengatakan uh, ketika uh, ditanya uh, <clears throat> nasi akram Ayah. manusia hmm. apa yang paling mulia? Hmm. Kata Rasulullah SAW menjawab pertanyaan orang itu hmm. akramuhum indallahi atqahum. Hmm. Orang yang paling mulia si Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Kemudian orang itu mengatakan laisa an hadza nas'al bukan itu yang kami tanyakan. Maka Rasul mengatakan fa akramun nas hmm. Yusuf Allah ibnu Allah ibnu Khalilillah yang sebaik-baik manusia secara konkret itu adalah hmm. Nabi Yusuf. Hmm. Ya, dia adalah Nabi Allah, anak Nabi Allah, anak daripada hmm. apa? Khalilullah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cucu Nabi Ibrahim. Qalu laisa an hada nas'aluk. Mereka mengatakan hmm. bukan itu yang kami tanyakan. Ayah. Iya. Qala fa an ma'adin al-arab tas'aluni? Apakah kalian bertanya tentang apa apa ma'adin itu kayak mining gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Jadi sumber apa ini uh, kehidupan hmm. yang ada dalam kehidupan orang Arab yang kalian tanyakan, maka mereka mengatakan iya. Fakhiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idha faquhu. Bahwa orang yang baik dalam masa jahiliyah ketika mereka berasal dalam Islam, mereka juga tetap baik. Hmm. Itulah orang-orang yang apabila mereka sadar, sadar. mereka paham tentang bagaimana arti kehidupan itu. Artinya, hmm. kalau orang itu di masa jahiliyah saja, hmm. dia baik. Ketika di masa Islam, dia baik juga. Hmm. Maka kebaikan itu akan mengangkat derajat orang itu. Nah, hmm. karenanya kita ingin sebagai orang Islam yang selalu bermanfaat buat orang Islam yang lainnya hmm. atau buat manusia pada umumnya hmm. karena Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Hmm. Nah. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik terhadap manusia yang lainnya. Hmm. Nah, betapa nikmatnya kalau kita menjadi manusia yang begitu baik kepada orang lain sehingga kemudian kita akan selalu bermanfaat buat orang lain hmm. yang bahkan tidak jarang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Hmm. Makanya ya. ungkapan Al-Qur'an hmm. itu lebih mengarah kepada ungkapan ihsan. Hmm. Ya, dalam akhir surat An-Nahl di surat An-Nahl 108 10 128 ya. Hmm. 128 hmm. itu mengatakan innallaha ma'al ladzina Walladzina hum muhsinun. Ya, Allah suka kepada orang bertakwa berarti hubungan dia kepada Allah hmm. secara personal, hmm. tetapi dia juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, Dan itu iya, akan iya. diberikan oleh Allah pertolongan, hmm. pembelaan, hmm. dukungan, hmm. yang itu adalah merupakan sesuatu uh, hak yang akan diperoleh oleh orang yang bertakwa dan berbuat baik kepada orang lain. Hmm. Karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya kita tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran baik itu kapitalisme hmm. atau kepemikiran sosialisme yang dikembangkan oleh Karl Marx dalam hmm. kemudian bentuknya uh, apa ini uh, komunisme yang telah gagal hmm. dalam kehidupan manusia PKI di masa Indonesia hmm. dan kemudian uh, komunisme dalam kehidupan orang-orang uh, uh, Soviet hmm. dan kemudian Eropa Timur semua sudah gagal hmm. dan itu semua menunjukkan betapa apa konsep itu telah uh, tidak bisa dipertahankan lagi hmm. dan kemudian menyusul yang akan datang adalah kapitalisme yang dikembangkan oleh Barat dan sekarang mereka sedang dalam keadaan sekarat hmm. sehingga Islam adalah merupakan agama yang tidak eh, menuju seperti Barat juga tidak menuju seperti komunisme tapi dia dalam posisi adalah posisi kewajiban seseorang untuk menegakkan kehidupannya secara benar, mm-hmm. kemudian juga membantu orang lain sesuai dengan kapasitasnya, baik dalam bentuk kewajiban zakatnya ataupun dalam bentuk sedekah, infak dan sebagainya, mm-hmm. yang itu semuanya dalam rangka untuk mensejahterakan manusia pada umumnya. Mm-hmm. Nah, dengan cara seperti itu, eh, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang saya juga riwayat apa ini eh, Imam Bukhari dalam kitab Al-Adul Mufrad, mm -hmm. "Laisa al-ghina an kafatil Walakin al-ghina ghina nafs. Bukanlah orang yang kaya itu karena dia menampilkan kekayaannya. Hmm. Tetapi orang yang kaya itu hakikatnya dia kaya dengan jiwanya. Hmm. Subhanallah, orang kalau kaya dengan jiwanya itu hmm. dia akan bisa membantu orang lain hmm. dengan tenaganya, dengan hartanya, hmm. dengan pikirannya, yeah. dengan pola lakunya, dengan segala yang dia mampu untuk bisa lakukan. Hmm. Sehingga tidak ada istilah berpangku tangan untuk bisa membantu orang lain. Hmm. Apalagi masyarakat kita di Indonesia ini sedang banyak mengalami musibah. Musibah. Dengan sedang banyak mengalami bencana-bencana. Hmm. Ya, bencana tsunami, kemudian bencana Merapi, hmm. kemudian bencana uh, longsor, kemudian bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat dan bencana-bencana yang lainnya yang begitu banyak dan itu sangat membutuhkan perhatian dari kaum muslimin hmm. untuk mereka bekerja sama di dalam rangka untuk mengangkat kesulitan saudara-saudaranya hmm. dan e, itu merupakan satu kewajiban buat kita untuk menolong saudara kita dan sesuai tentunya dengan kemampuan kita karenanya kita jangan berpangku tangan melihat semua itu justru harus bagaimana kita e, tertarik membantu mereka e, meringankan beban mereka sesuai dengan apa yang kita miliki baik itu dengan tenaga dengan pikiran, hmm. dengan uh, harta, minimal <laughs> dengan doa. Dengan doa. Ya, ya. jangan lupa untuk mendoakan saudara ya. kalian ya. yang sedang mengalami uh, musibah atau tertimpa satu musibah sehingga itu akan menjadikan uh, keringanan buat mereka dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan cara-cara Rasulullah SAW memberikan dukungan kepada mereka sehingga pada suatu saat ada orang-orang yang datang kepada Nabi, mereka dari kalangan kaum muslimin yang nampak sekali kusut, lesu, hmm. kemudian penampilannya begitu mengenaskan. Maka Rasulullah merasa sedih dengan penampilan orang-orang itu. Hmm. Kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabat. Lihatlah saudara-saudara kalian yang datang sekarang ini. Mereka dalam keadaan lusuh, kurus, hmm. ke dalam keadaan yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Apa saja yang kalian punya, coba kita kumpulkan. Yeah untuk meringankan beban saudara kita itu. Maka hmm. ampun sudah berdatangan, ada yang bawa apa ini uh, uang, ada yang bawa pakaian, ada yang bawa makanan dan seterusnya hmm, hmm. sampai tertumpuklah apa ini bantuan-bantuan itu. Maka kemudian Rasulullah mukanya begitu berseri berselisih. Kemudian Rasul mengatakan dengan apa ini eh uh, eh, ungkapannya man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruhu wa ajru man amila biha. Maka siapa yang mengajarkan kebaikan hmm. seperti bagaimana Rasul membuka jalan kebaikan itu, hmm. maka dia akan mendapatkan kebaikan uh, yang diungkapkan dan kebaikan orang-orang yang melaksanakan, itu. Dengan demikian hmm. maka menjadi utulah pribadi seorang muslim hmm. yang buka juga memperhatikan orang lain saya juga memperhatikan dirinya. Barakallahu iya. fiikum. Ya. ya, baik rekan lektor rahimakumullah. Jadi jika seorang muslim sudah terkontaminasi pemikiran dengan ilmu dunia ala barat atau ala orang-orang kafir, maka akan timbul kegelisahan dan perang batin dan juga kadar agama yang rendah, kemudian dia menjadi seorang yang egois. Jika berumah tangga akan berantakan dan jika bermasyarakat maka nah, akan rusak masyarakatnya. Jika dia masuk partai politik maka akan ada kebejatan dalam politik. Kita kembali setelah dengan berikut ini. 107 FM rekan anda masih mengikuti kajian akidah dan pada bahasan malam hari ini adalah <clears throat> tentang kesejahteraan sosial yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustaz, Ustaz eh, Ahmad Farid Uqbah. Dan Ustaz tadi sempat disinggung sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa eh, Fama um, ihsan ilal ihsan. Dan di sini ada musajjalatun lil birri wal fajir. Hmm Hal yujzal ihsan ilal fajir ya Ustaz. Apakah ada pahalanya itu? Kalau kita ya. memberikan sesuatu kebaikan kepada orang yang fajir, apakah dia pendosa atau bahkan orang kafir? Ya, Barakulah fikum. Uh, tentunya masing-masing orang akan menanggung tanggung jawab perbuatannya. hmm, -hmm. Dan kita sebagai seorang muslim -hmm. itu hanya sebatas bagaimana berusaha menyelamatkan hmm. mereka yang sedang mengalami suatu uh, penurunan kualitas hmm. baik keimanannya maupun perbuatannya hmm. sehingga ketika kita melihat orang lain sedang berbuat suatu kesalahan itu hmm. timbul satu uh, eh, kasih sayang dalam diri kita hmm. bagaimana kemudian kita menyadarkan dia hmm ya dengan cara menasihati, mm-hmm. dengan cara kita uh, memberikan sesuatu hadiah mm-hmm. atau kemudian memberikan perhatian mm-hmm. atau memberikan sesuatu yang mungkin itu akan menjadi uh, sebab menjadinya dia sadar. Mm-hmm. itu adalah merupakan satu bagian daripada upaya penyadaran itu sendiri. Mm-hmm. Nah, kalau saja dalam uh, riwayat yang dulu pernah saya sampaikan mm-hmm. dan sahih, bagaimana seorang yang kemudian dia e, bersedekah, hmm. ternyata sedekahnya jatuh kepada e, seorang e, pencuri. Ya, setelah lagi kemudian sedekah lagi jatuh ke tangan BSK pelajar. Iya. Pelajar. Apalagi yang jatuh ke tangan orang kaya. Ayo. Semua orang mengatakan kok gimana sih orang itu hmm. hmm. sedekah kok kepada orang-orang seperti itu? Kan iya. masih banyak orang yang soleh. Ayo. Iya, nah ternyata kata Rasulullah justru dengan sedekahnya orang ini mereka itu menjadi berubah. Hmm. hmm, hmm. Ya menjadi sadar atas perilaku perilaku yang salah itu. Hmm. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan Inna Allah yu'ayidu hadad dina birrajul fajir. Ah, Allah akan mendukung agama ini mm -hmm. bisa jadi dengan adanya orang-orang yang bejat itu. Gimana caranya? Nah, begini. Uh, bagi setan kata kata Imam Sauri rahimahullah Sufyan -hmm. itu seribu orang yang berbuat kebejatan mm-hmm. mungkin orang itu berzina mungkin orang itu uh, menipu mungkin orang itu uh, minum minuman keras mungkin orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang yang keji lainnya mm-hmm itu uh, seribu orang yang berbuat seperti itu hmm. lebih ditakuti oleh setan hmm. daripada seorang yang berbuat beda. Kenapa hmm. begitu? Hmm. Kalau seribu orang berbuat kejahatan seperti itu, dia tidak akan pernah tenang jiwanya. Hmm. Karena dia merasa salah, hmm. merasa kotor, hmm. hmm. merasa kemudian tersisihkan. Dan akhirnya bertobat. Dan akhirnya dia bisa untuk bertobat. Hmm. Tapi kalau orang berbuat beda. hmm Ya, meskipun dia sekali dia berbuat bid'ah, dia hmm. nggak merasa salah. Hmm, tenang, tenang. Tenang, tenang saja. Hmm. Meskipun begitu, Syekhul Islam Tania membuat satu kitab namanya Rahmatu Ahli Sunnah, hmm. Tujah Ahli Bid'ah. Hmm. Bagaimana pentingnya ahli sunnah itu memberikan kasih sayang kepada bid'ah supaya mereka sadar hmm. atas bid'ahnya itu. Hmm. Kalau kemudian memang dengan cara halus tidak bisa uh, menyadarkan, bisa dengan cara lebih daripada itu. Di antaranya dilakukan hajar. Hajar itu adalah upaya untuk meninggalkan ataupun hmm. membaikot hmm. atau kemudian tidak ada diajak bicara atau hmm. kemudian ditinggalkan sama sekali dengan dengan maksud supaya orang itu menjadi sadar atas perilaku yang salah dari bid'ahnya itu. Nah, kalau kemudian kita bisa memberikan sesuatu yang bisa menyadarkan orang seperti itu tanpa harus dengan sikap yang keras maka gunakanlah cara yang halus dan itu adalah merupakan cara cara yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Hmm. Mau diarifku fi syai'in illa wazana. Hmm. Satu ke, apa kelemah lembutan ditaruh satu tempat akan menghias. Hmm. Wa mau diasyiddatu fi syai'in illa wahsyana. Kalau satu kekerasan diletakkan satu tempat dia akan apa ini merusak. merusak. Makanya perilaku baik dengan cara yang lembut hmm. itu akan jauh lebih menyadarkan daripada perilaku beringas hmm. dan kemudian kasar seperti itu. Hmm. Ya, Ya, baik rekan aktor rahimakumullah, kita buka layanan telepon bagi Anda yang akan berinteraksi dengan kami di 8816363 atau di 7288 untuk layanan SMS. Ketik DI, kemudian ketik isi pertanyaan Anda dan kirimkan ke 7288. Kita akan sambut yang perdana tentunya di 8816363. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Ibu Genis. Ibu Genis. Ya. Di mana? Di Rawalumbu. Silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kata. Ya. Baru kedengaran lagi nih, Bu. Iya, <laughs> Ustaz baru masuk. Kadang-kadang susah masuk. Oh, gitu ya. Iya. Ya, ya Ustaz saya mau tanya hmm. uh, tentang masalah sosial ini ya. Iya. Bagaimana memupuk rasa kepedulian kita, rasa prihatin kita, rasa apa ya, kasih sayang kita terhadap sesama tetap bersemayam di dalam hati kita. Hmm. Karena dengan banyaknya hampir setiap hari kita mendengar musibah gitu ya. Hmm. Uh, apa namanya? Uh, bencana alam, bencana. hmm. dan sebagainya. Hmm, hmm, hmm. Nah, saya khawatir eh, bosan jadi orang baik ya, gitu ya. orang jadi <laughs> jadi hambar gitu. uh, sudah terbiasa lihat uh, apa kematian bencana. lihat kesusahan orang sehingga tidak tidak ada lagi rasa apa ah, biasa itu nggak <laughs> nggak enggak ngaruh gitu dalam hmm. hatinya nggak nggak ini hmm. nah itu bagaimana caranya okay, okay. memupuk itu hmm. ya terima kasih banyak ya, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan bukan dari Kalumbu assalamualaikum Waalaikumsalam dengan siapa ibu dengan Umi Muhammad Umi Muhammad di mana saya di sini bukan Ustaz Cililitan silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam katanya bu eh, gini kembali ke masalah riba nih Ustaz riba iya Oh ya, belum selesai juga. Tanya, ya. teman saya ini pinjam uang hmm. lumayan ya cukup besar lah kan ya. Hmm. Cukup Untuk ke negeri ini cukup besar. Hmm. Eh, kemudian saya mengatakan, eh, apa? Eh, tinggal menyisakan beberapa ratus ribu lah di tabungan saya di kebetulan di syariah ya ustaznya saya. Nah kemudian saya mengatakan kepada dia, eh, saya itu ya alhamdulillah dengan tabungan itu saya mendapat lagi hasil dari bank muamalah itu terus saya ber, uh, saya mau mengatakan ke Ustaz gitu apakah saya mengatakan saya mendapat bagi hasil dari bank tersebut sama dengan riba nah, itu pertanyaan nomor satu hmm. nomor duanya apakah saya halal menerima hadiah berupa uang dari dia atas pinjaman selama satu tahun yang memang akhirnya juga uh, uang dia cicilan itu kepake terus sama saya hmm. habis-habis juga nih Ustaz ya ibu dipinjam uang sama dia iya Ustaz nah terus nah terus si, ibu ngasih hadiah sama dia gimana ibu ngasih hadiah sama dia enggak iya, dianya yang minjem tuh ngasih hadiah ke saya oh ya berupa uang saya nggak minta Ustaz hmm. cuma saya mengatakan gini ya saya juga alhamdulillah dari tabungan ini saya bisa hmm. ya mendapatkan jadi orang itu pinjam duit sama ibu terus dia ngasih hadiah sama ibu gitu tidak Ustaz maksudnya gini eh, saya itu kan uh, apa teman saya minjem uang. Ah. Nah, minjem, sama ibu. Iya, sama terus? saya. Saya kan minta di bank syariah. Syariah ya. ya. Hmm. Nah, terus uh, saya ngatakan ke dia yang minjem itu. Hmm. Ya, alhamdulillah saya minjem uang tuh juga saya dapat bagi hasil. Hmm. Uh, terus saya ngomong bagi hasil itu ke dia tuh apa saya riba tuh Ustaz sama dengan riba. Yeah. Karena uh, ya artinya takut terserubung ya. Yeah, yeah, iya. nah, nah, terus yeah, iya. kedua, yeah. Hmm. apakah saya halal tuh? menerima uang dari dia -hmm. uh, pinjaman selama satu tahun dia -hmm. memberi uang ke saya Ustaz -hmm. saya nggak minta padahal nggak mm sama aja dengan apa iba apa bukan yeah. mohon maaf ya Ustaz ya tolong mm ya, yeah. ya Assalamualaikum yeah. Ustaz ya, dari Bu Genis tadi bagaimana sikap acara supaya tidak bosan jadi orang baik iya. <laughs> ya barakalasikum ya memang eh, iman itu naik dan turun ya wa Ya, iman itu naik dan turun dan bagaimana supaya iman itu tidak turun. Hmm. Ya, kalau orang e, punya harta biasanya dijaga supaya bagaimana tidak kurang. Hmm. Bagaimana begitu juga yeah. dalam kaitan dengan keimanan. Hmm. Bagaimana dia menjaga supaya tidak turun gitu. Yang adalah naik terus. Nah, para ulama menyebutkan e, iman itu naik dengan ketaatan-ketaatan dan turun dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, pada saat kemudian Eh, bagaimana kita menjaga kepedulian kepada masyarakat hmm. atau kepada orang lain hmm. sehingga kemudian kualitas keimanan kita itu stabil begitu hmm. sehingga tidak hambar kemudian tidak ada apa acut tak acuh terhadap segala yang terjadi hmm. nah sebenarnya ini kembali kepada kesadaran hmm. kalau kita sadar bahwa hidup ini adalah untuk menanam kebaikan hmm dan kemudian uh, kita akan mengetahui nanti di akhirat kelak dan kemudian kita sadar itu adalah bagian daripada ajaran agama yang diperintahkan kepada kita untuk kita lakukan minimal minimal seperti yang disampaikan oleh Rasulullah uh, tentang hak sesama muslim kalau kita mau memberikan salam kalau bersin diucapkan apa uh, kalau dia mengucapkan husnul dia, gitu, ya mengucapkan kalau doakan kemudian kalau dia minta nasihat nasihati kemudian kalau dia sakit dikunjungi ya kalau kemudian diundang ya datang kalau kemudian uh, meninggal ya diadakan ke kuburan Nah berarti diantaranya kalau dia membutuhkan sesuatu hmm. maka bantulah dia. Hmm. Bahkan Rasul mengatakan unsur akhaka zaliman aw oh, madluma. Bantulah saudaramu yang terdalim yang dalim maupun yang terzalimi. Hmm. Sehingga kemudian sahabat mengatakan kalau dia terdalimi kami mengerti kan harus bantu. Hmm. Tapi nah, bagaimana yang mendalimi? Kamu cegah dari kedalimannya itu. Ayo. Iya. Sampai seperti itu hmm. kita diajarkan oleh Rasulullah SAW di dalam berperilaku kepada orang lain. Termasuk di antaranya hmm. kalau kemudian orang-orang itu mengalami musibah segala macam, hmm. mungkin mereka memang layak dan pantas untuk kita bantu. Bagaimana dengan orang yang menyakiti kita? Udah nyakitin kita, bagaimana kita membantu dia? Justru itu yang kemudian bernilai dalam agama. Makanya hakikat silaturahmi adalah kepada keluarga yang memutuskan hubungan dengan kita. Hmm. Dia memutuskan justru kita kita upayakan untuk mendekati dia. Hmm. Ya, begitu. Nah, begitu pula ketika orang itu berbuat jahat kepada kita, hmm. kita berbuat baik kepada dia. Hmm. hmm. Itu luar biasa betul pengaruhnya. Hmm. Itfa billati ahsan. Ya, Lakukan dengan cara yang lebih baik. Hmm. Nah dengan cara kesadaran itu Rasul mengatakan siapa yang mengeluarkan kesulitan seorang hamba Allah di dunia ini hmm. maka dia akan diberikan oleh Allah kemudahan nanti di akhirat kelak. Nah karenanya eh, cara-cara eh, kepedulian seperti itu atau kesadaran seperti itu akan membangun kepribadian seseorang untuk selalu berbuat baik dan berbuat baik dan subhanallah hmm. kata Ibnu Abbas orang ketika berbuat sekali kebaikan saja hmm. apa yang terjadi hatinya terang, hmm. mukanya cemerlang, cemerlang, ya kan? Kemudian badannya kuat, hmm. kemudian dia dicintai oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, itu tandanya orang yang berbuat baik. Hmm. Dia akan selalu mengalami seperti itu. Hmm. Nah, kalau ibu kemudian menyadari atau kita semua menyadari hmm. betapa nilai kebaikan itu, menjadikan hati terang, muka cemerlang, hmm. badannya kuat dan cinta oleh masyarakat sekitarnya serta dicintai oleh Allah SWT itu yang penting. Iya. Nah, kalau itu kemudian menjadi motivasi kita, hmm. saya yakin Kalaupun kita tidak bisa memberi orang, hmm. kita bisa memberikan salam, yeah. kita bisa memberikan doa, kita hmm. berikan yang bisa kita lakukan. Hmm. Ya, makanya tidak harus kemudian dengan dengan bentuknya materi, yeah. apalagi kalau ditambah materi, hmm. apalagi ditambah tenaga, hmm. wah luar biasa betul gitu Ya, Ustaz, kaitannya dengan pertanyaan dari Umum Muhammad ini yeah. tentang masalah berbuat baik kan. Yeah. Ya. <clears throat> tentu kalau dia memberikan piut memberikan piutang kepada hmm. temannya itu ada sir gitu loh. Yeah. Kita juga berbuat baik ada sir ingin ingin dihargai yeah. dan ini ingin dibalas lebih gitu loh. Nah, ini begini. Uh, memang innamal a'malu binniyat. Ayo. Seseorang itu berbuat karena niatnya. Hmm. hmm, hmm. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Muhammad, dia tidak berniat untuk mencari riba. Hmm. Dia tidak berniat untuk mendapatkan hadiah. Hmm. Dia tidak berniat untuk memperoleh sesuatu imbalan. Hmm. Dia hanya sebatas ingin membantu saudaranya sedang butuhkan hmm. dengan cara meminjamkan uang. Hmm. Yang uang itu diambil dari uh, deposito dia yang ada di bank syariah. Hmm. Yang itu diperoleh dengan jalan Eh, di antaranya hmm. baik dari modalnya maupun dari bagi hasil. Hmm. Sebenarnya itu hak sebenarnya om Muhammad. Hmm. hmm. Ketika kemudian dia menghutangkan, hmm. ya, ketika dia menghutangkan, sebenarnya nggak perlu diceritakan sama orang yang yang mengutang eh, yang di yang berhutang itu hmm. bahwa ini saya keluarkan dari bank syariah segala macam nggak usah diceritakan begitu hmm. ya dia butuh berapa kita beri kemudian hmm. ini adalah hutang dan hutang itu harus dibayar kemudian anda akan kembalikan kapan harus jelas itu jelas ya. kalau perlu ditulis dibuat perjanjian tertulis. Anda mengutang kepada saya kepada saya sekian dan akan mengembalikan tanggal sekian. Ketika kemudian waktunya kita bisa menagih kepada dia, ada bukti bahwa dia dia telah berhutang. Itu akan lebih bagus daripada cuma dengan lisan saja, apalagi nanti orang bisa lupa, bisa kemudian meninggal dunia sehingga nggak ada bukti sama sekali. Itu akan lebih bagus. Nah, tetapi kalau kemudian dia memberikan hadiah yang kemudian itu tidak ada syarat dalam utang piutang. Hmm. Kalau ada syarat maka itulah riba. Hmm. Tapi kalau kemudian dia tidak bersyarat, kemudian dia habis apa ini utang kan, kemudian dia bayar pada saatnya. Hmm. Kemudian dengan eh, apa ini karena kebaikan dia ini, dia memberikan hadiah. Hmm. ada kaitan dengan bunga-bungaan tadi itu. Hmm. Dia hanya karena dia berbuat baik, dia kemudian kembali ingin berbuat baik kepada dia hmm. tanpa ada syarat maka itu nggak ada masalah. Tidak masalah. kalau fikum. Hmm. baik Ustaz, ada ratih di mana ini? Pertanyaannya Bagaimana mensikapi budaya barat yang begitu gencar mempromosikan jahiliyah modern Ustaz? Iya. Yeah. kalau fiik e, eh, memang budaya barat ini bagaimanapun tidak bisa dihentikan. Hmm. Karena masuk dengan banyak uh, pintunya. Hmm. Kalau dulu lewat uh, apa ini eh, eh, film-film uh, uh, hmm. dan sekarang itu bioskop udah pada bangkrut. Kemudian berikutnya lewat VCD VCD. Hmm. Ya, kemudian lewat uh, proses pendidikan, hmm. wah, kemudian lewat mas-mas uh, media elektrik maupun uh, uh, cetak. Hmm. Yang paling dahsyat sekarang ini adalah yang tidak mungkin dihentikan adalah lewat internet. Nah, itu yang paling berbahaya sekarang ini. Tinggal bagaimana kemudian e, seseorang mampu untuk melakukan satu seleksi. Hmm. Mana yang positif, mana yang negatif. Hmm. Kalau positif itu ukurannya apa, kalau negatif ukurannya apa. Hmm. Semua diukur dengan syariat Allah. Hmm. Tidak semua yang dari barat itu hmm. negatif. Hmm. Nah, itu harus objektif kita. Hmm. Ya, seperti teknologi, seperti apa ini uh, applied science yang mereka kembangkan, hmm. itu positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ayo. Iya. Tapi kalau sudah menyangkut masalah budaya, hmm. kemudian menyangkut masalah apa ini uh, pola laku hmm. itu lebih banyak merupakan hal-hal yang mereka memang didasarkan kepada kehidupan materialisme dan kemudian sejarah budaya mereka sebenarnya kita sudah punya semuanya hmm. baik segi norma-norma maupun ajaran hmm. ataupun budaya kita sudah punya semuanya sehingga kita tidak perlu mengadopsi dari mereka tetapi hal-hal yang positif berupa ilmu pengetahuan dan teknologi itu barangkali itu yang perlu kita kembangkan bisa kita adopsi selama tidak bertentangan dengan syariat Allah mm. dan karenanya kita harus faham tentang Islam yang sebenarnya sehingga kita bisa mendeteksi apa yang sering Islam dan tidak itu barakallahu fikum. Iya, baik rekan aktor rahimakumullah kita akan kembali setelah selingan berikut ini. Radio Dakta 107 FM. Rekan aktor rahimakumullah, Anda bisa berinteraksi dalam kajian Tauhid malam hari ini di 8816363 atau SMS ke 7288. Saya bacakan SMS dulu nih Ustadz. Iya. Ustaz, negara kita masih menganut sistem demokrasi. Gimana cara mendapatkan seorang pemimpin yang amanah, tapi bukan dengan cara demokrasi ya Ustaz? Iya, barakallahu fikum. Kita uh, sebenarnya ketika berbicara kepemimpinan, hmm. pemimpin itu juga berasal dari rakyat. Hmm. Makanya ada ungkapan dari para ulama itu kama takunu yuwalla alaikum. <laughs> Jadi kualitas pemimpin kalian bagaimana adalah kalian? bagaimana kualitas kalian. Hmm. Nah, kalau kita ingin lahir pemimpin-pemimpin hmm. yang amanah, kemudian uh, dua ya syarat yang pemimpin dalam quran sebutkan, hmm. wa khairu man istajarta al-qawiyul amin. Ya, pemimpin itu hendaknya dia itu kuat dan jujur. Hmm. Kuat itu berarti kuat di dalam menegakkan agama, hmm. kuat di dalam menjalankan agama. Hmm. Yang kedua adalah dia jujur dalam arti kepemimpinan itu dijadikan sebagai dasar untuk menunaikan amanat tanggung jawab kepemimpinan itu dengan dasar karena takut kepada Allah. Hmm. Sehingga kemudian tidak dilakukan abuse of power. Hmm. Satu bentuk penyimpangan di dalam menggunakan kekuasaan. Nah, karenanya ya, pemimpin ini hendaknya eh, apa ini eh, muncul dari masyarakat itu sendiri yang harus kemudian eh, memberikan contoh hmm. ya dan insya Allah setiap zaman dan setiap masyarakat pasti ada pemimpin itu. Hmm. Sebagaimana ketika orang menyepelekan tentang tolut, hmm. ya, hmm. dan tolut itu ternyata Allah berikan dia kemampuan hmm. di dalam ilmu dan badan. Hmm. Dan itu adalah merupakan termasuk ukuran. Hmm. Apakah orang itu badannya sehat, kemudian mempunyai ilmu hmm. yang dengan itu dia bisa menjadi pemimpin, hmm. atau kemudian uh, tidak terpenuhi syarat itu, selain syarat yang pertama tadi itu. Hmm. Nah karenanya kalau kita gabungkan secara keseluruhan pemimpin ini adalah mereka yang tahu hmm. untuk menjalankan tugas amanat ini dengan kemampuan fisik yang memadai, hmm. ilmu yang memadai, hmm. dengan dasar pelaksanaan agama yang memadai hmm. dan didasarkan kepemimpinannya kepada kesadaran atas amanah yang Allah berikan kepadanya untuk menjalankan tugas kepemimpinan itu. Hmm. Kalau itu betul, ditambah lagi dengan hukum yang digunakan adalah hukum hmm. Allah. Hmm. Maka yang terjadi adalah keadilan sosial, yang terjadi adalah kesejahteraan masyarakat, hmm. yang terjadi adalah apa yang kita harapkan sebagai pemimpin yang adil. Dan itulah harapan kita semua tentunya. Dan kita sudah terlalu banyak coba-coba. <laughs> Ternyata memang yang kita coba-coba selalu mengecewakan begitu hmm. keadaannya. Allah a'lam. Baik, satu enam enam tiga tiga Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Uh, Mas Agung Selamat Jati. Ya, silakan. Radionya tolong dikecilkan Mas Agung. Oh iya. Selamat sehat Ustaz. Ya, alhamdulillah barakallahu. Ustaz, anak mau tanya nih. Ya. sebagai umat Islam kan kita uh, diwajibkan untuk uh, beramal ma'ruf nahi munkar ya. Kan? Iya. Nah, kalau misalnya kita udah mengingatkan dengan cara bijak uh, seseorang, tapi orang itu malah marah. Nah, gimana sikap kita Ustaz? Iya. Sedangkan prinsip itu sampaikan kebenaran walaupun terasa sakit gitu Ustaz. Iya, Ah, ya kiranya gitu aja saat ya. Hmm. Ah, Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik di belakang Pak Agung kita terima 8816363. Assalamualaikum. Salam. Dengan siapa Pak? Awawan Kampung. Oh Awawan ya. Iya. <laughs> di Taman silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam katanya Pak Awawan. Ah, pertanyaan Ustaz ya. Iya. Dan saat itu saya pernah menemukan ada ayat yang membunyi kalau tidak salah waqala al-maliku tunni bi salamah Qala innakal yawma ladaina makinun amin gitu. Iya. Dan qala zalni ala khazainil abdi yeah. inni hafizun alim. Iya. Mohon tafsiran dari dari ayat tersebut tadi. Ayat ya. berapa tadi, Pak? Nah, lupa cuma oh, gitu. Jadi dari surat Yusuf itu. Tentang eh, pemberian apa istilahnya itu bendahara kerajaannya. Bukan ya. dari dari seorang raja kepada Nabi Yusuf sebagai okay. ya. sebagai bendahara kalau tidak Hmm. Ya. justru. Hmm, ya. Baik Pak Wawan, terima kasih. Baik dan. Nah. Dan langsung kita jawab untuk Pak Agung dulu ini kalau ada orang dinasihati tapi marah ini Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Uh, memang manusia ini kan punya tabiat. Mm -mm. Tabiatnya berbeda-beda. Mm Ada yang temperamental, ada yang terlalu kalem, ada yang sedang-sedang. Hmm. Makanya kalau orang itu mudah marah, mm itu ima indikasinya dia orang jahil hmm. atau indikasinya dia darah tinggi. Hmm, gitu ya. <laughs> gitu. Dua ya. Iya. <laughs> Kalau dia jahil maka harus diarahkan, hmm. diajari. Hmm. Hmm. Ya. Cuma orang jahil itu marahnya biasanya tidak terkendali. Hmm. Karena ingin menutup kebodohannya dia marah gitu. Hmm, gitu ya. Makanya ya. kita harus sabar untuk kemudian mengajarkan kepada dia. Hmm, nah, Nah, kemudian yang kedua, hmm. ima dia itu memang darah tinggi, hmm. nah penyakit gitu. Hmm. Nah, makanya jangan ditambah kemudian kita omongin lagi, akhirnya kena struktur. <laughs> Karena kan? strategi tinggi kan ujungnya bisa kena stroke nanti. Hmm. Makanya di dalam upaya amar ma'ruf nahi mungkar iya, itu iya. ada namanya fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Oh gitu ya. Ada fikihnya itu, Pak. Hmm, hmm, nah, bagaimana caranya? Pertama ada tiga tiga syaratnya itu untuk fikih amar ma'ruf nahi mungkar itu. Yang pertama, apa yang kita sampaikan harus dasarnya ilmu. Ilmu. Artinya jangan omong kosong. Jangan kemudian kita menyampaikan sesuatu yang memang nggak berdasar umpamanya. Apa yang kita sampaikan betul-betul dasarnya ilmu. Hmm. Ilmu yang paling tepat adalah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Hmm. Sampaikan saja ini Qurannya begini, ini hadisnya begini. Hmm. Insya Allah orang kalau disampaikan dengan cara itu, hmm. dia tidak akan tersinggung. Iya. Ya, kemudian yang kedua, cara menyampaikan harus dengan lemah lembut. Hmm, hmm, hmm. Tidak dengan cara menggurui, hmm. tidak dengan cara kasar, tidak dengan hmm. cara-cara yang menyinggung, hmm. tapi dengan cara lemah lembut. Hmm. Insya Allah orang itu akan bisa menerima. Hmm. Yang ketiga, merubah orang itu butuh kesabaran. Hmm. Jadi amal ma'ruf dan munkar harus dengan kesabaran. ditutup kesabaran. Hmm. Yaitu berhelm. Bahkan di atasnya sabar itu helm itu. Hmm. Kalau umpama dia kemudian marah-marah, kemudian dia bereaksi kalau macam biar aja. Hmm. Sampai uh, imma kita bisa menghadapinya hmm. atau kita tinggalkan dia. Hmm. Dia dia merenung, dia berbicara dengan dirinya sendiri. Hmm. Orang berbuat baik kok saya marah-marahin. Nah kan nanti dia apa ah, menyalahkan dirinya sendiri. Hmm. Yang jelas ketika kita udah menyampaikan itu udah masuk di otak dia. Kemudian tinggal bagaimana dia meresapi itu hmm. sampai dia menyadari hmm. bahwa ternyata orang yang menyampaikan itu benar dan dia bukan maksud untuk mencelakakan, hmm. tapi dia adalah maksud untuk memperbaiki. Hmm. Nah, kalau kesadaran itu tumbuh, Waduh, omongan Anda akan didengar sama ya. Hmm. Tanpa harus marah, tanpa harus kemudian uh, bersikap yang berlebihan seperti itu. Ya, berarti harus dikasih ya. tempo buat merenung. Ah, ya? Itu begitu. Memang itu proses waktu untuk menjadikan Eh, kata-kata itu ber, ber, ber, berinteraksi dalam diri orang itu. Hmm. Makanya proses penyadaran orang itu tidak sekaligus, hmm. tapi juga membutuhkan waktu proses. Hmm. Dan itu yang kurang disadari oleh banyak orang sehingga hmm. Eh, yang penting saya sudah amat ma'ruf nahi munkar. <laughs> nah, bukan itu, yeah. tapi prosesnya itu yang harus kita jaga juga. Gitu. Nah, kemudian Pak oh, Wawan eh, hmm. uh, dalam surat Yusuf hmm. ayat 54, hmm. kemudian sampai 55. Ini berkaitan dengan uh, peristiwa yang terjadi dengan Nabi Allah Yusuf. Hmm. Uh, ini penting sekali ya, pelajaran bahwa ketika seseorang itu mengalami satu musibah, hmm. ya dengan dia dicelakakan oleh saudara-saudaranya sendiri sampai hmm. dibuang ke dalam sumur hmm. karena kedengkian yang ada pada mereka hmm. karena dalam saat Yusuf ini ada seribu faedah pak oh, ya, makanya para ulama mengumpulkan uh, faedah-faedah dan uh, apa dalam tafsir Syekh Yusuf ini hmm. mereka mengumpulkan sampai lebih daripada seribu faedah hmm, di dari Syekh Yusuf itu. Ada itu uh, seribu faedah daripada Syekh Yusuf hmm. ditulis oleh sejumlah ulama hmm. yang uh, apa ini kalau kita pelajari memang banyak sekali pelajarannya. Di antaranya hmm. Nabi Yusuf ini mengalami proses apa sikap yang perhatian orang tuanya mm -hmm. sehingga merasa dimanjakan mm -hmm. sehingga menimbulkan kedengkian daripada saudaranya mm -hmm. sehingga dengan cara apa mereka ingin uh, memusnahkan atau menyingkirkan Yusuf ini mm -hmm. maka mereka membuat satu trik mm -hmm. sehingga kemudian dibuang dalam sumur itu ya. nah ternyata Nabi Yusuf ini uh, mengalami satu kesulitan-kesulitan mm -hmm udah kemudian dia menjadi uh, dijual belikan hmm. sampai kemudian dia diambil anak oleh e, raja ini di Mesir. Hmm. E, kemudian dia terfitnah lagi oleh istrinya sang raja. Zuleha, ya. ya. yang kemudian e, diajak e, begitu tertariknya di perempuan hmm. sehingga diajak dalam kamar hmm. dan kemudian dikatakan hai talak lakukan apa yang kamu inginkan. Hmm. Coba kalau kita nggak ada kayak gitu barangkali <laughs> lain lagi ceritanya itu ya. Subhanallah inilah keibatan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Hmm. Pelajaran buat kita. Iya. Sehingga ketika kemudian e, dia mengatakan uh, aku apa tidak mau umpamanya walakat hamad bi wa hamad bi laula abrahan rabbana cukup itu bukan bermaksudnya hati perempuan ya. tapi Yusuf ada sejauh mana itu ingat sama Allah tafsir laqad hamad bihi wa hamma artinya sejauh mana tafsiran itu ya apa ya sebagai manusia ada keinginan itu ah. tapi karena dia sadar atas kebesaran Allah hmm. kalau dia ikuti keinginannya berarti melanggar Allah hmm. dihentikan saat itu hmm. tetapi karena dia menghentikan kemaksiatan hmm. Allah ganti dengan apa dengan kenikmatan hmm. meskipun dia ancam untuk akan dipenjarakan. Tapi Yusuf mengatakan lebih baik penjara bagiku daripada aku bermaksiat kepada Allah. Hmm. Tapi apa yang berikutnya pada saat Yesus dikeluarkan karena dia mampu memberikan takwil, hmm. maka Raja mengatakan setelah dia memimpin segalanya, hmm. coba datangkan orang itu. Aku akan gunakan untuk membantu diriku. Hmm, hmm, Sehingga kemudian Yusuf diberikan kepemimpinan yaitu ke apa ini menjadi menteri keuangan ini. Hmm. Menteri keuangan dia. Dan itulah tempat yang tepat bagi Yusuf dan itulah kemudian posisi yang diduduk, oleh Nabi Allah Yusuf. Makanya dalam uh, keterangan ini para ulama menyebutkan seseorang ketika dia mampu untuk menduduki suatu jabatan, silakan dia mengungkapkan saya lebih mampu di jabatan ini daripada jabatan-jabatan yang lainnya sehingga dengan itu dia melaksanakan tugasnya dengan benar. Hmm. Ya barakallahu fikum. tiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Pak? Dengan Kelvin. Di mana Pak Kelvin? Halo Pak Kelvin. Pondok Cabe. Pondok Cabe, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanya. Pak Kelvin ini dapat dari mana namanya Pak? Oh, dari orang tua. Oh iya, sebab saya menemukan Pak Kelvin ini adanya di Australia Pak. Oh. <laughs> Pak, silakan Pak Kelvin ya. Uh, anda kerja di retail Pak. Iya. Setiap hari Jumat itu uh, diusahakan selalu standby karyawan gitu. Hmm. Nah, Anda sudah ngomong ke manajer, supaya di siasati uh, eh, yang non muslim itu menjaga konter gitu kan ya, Uh, tapi ternyata uh, manajer saya uh, ingin menjadwalkan orang-orang muslim ini untuk menjaga stand gitu, hmm. hmm, gitu ya. jadi pertanyaan saya bagaimana sikap saya yang udah berusaha dan saya mendapatkan tugas itu Jumat besok untuk menjaga stand ya, saya gimana tuh? Iya, sih. Iya, ya, jazakallah. Iya, keramakallah. Ya, barakallahu fik eh, Pak Galvin, eh, ini adalah merupakan tantangan bagi Bapak eh, untuk mendapatkan rezeki yang halal tetapi tidak bertentangan dengan syariat Allah termasuk menunaikan kewajiban menjalankan salat Jumat. Karena eh, apa ini Jumat wajibun ala kulli muhtalim bahwa Jumat itu wajib bagi orang yang sudah eh, dewasa. Ya, karenanya eh, upaya Bapak untuk eh, mendapatkan eh, giliran ikut sholat berjamaah dalam Jumatan itu harus terus diupayakan karena itu kewajiban. Kalau memang e, kebijaksanaan perusahaan menetapkan Anda tidak bisa dirubah hmm. waktunya, hmm uh, alhamdulillah kita di masyarakat muslim hmm. yang kemudian uh, tidak harus kemudian berpangku terhadap satu pekerjaan itu saja hmm. maka kita tawakal kepada Allah mencari pekerjaan yang lainnya yang tidak mengganggu hubungan kita dengan Allah SWT tetapi sebelum kita itu cobalah upayakan terus menerus dalam rangka untuk mendapatkan hak-hak anda itu hmm. sebagai seorang muslim karena di negara kita orang beragama itu dihormati. Kenapa kemudian pimpinan perusahaan itu tidak menghormati agama Anda? Berarti orang ini dengan sengaja menetapkan posisi Anda untuk tidak kemudian Anda ikut dalam sholat Jumatan itu. Iya. Dan itu jelas mengganggu keutuhan agama Anda. Hmm. Makanya harus diupayakan dengan cara lain. Ima kemudian mengupayakan secara maksimal lagi atau kemudian mencari alternatif lain sehingga tidak terganggu hubungan Anda dengan Allah SWT. Iya. Baik, 8816363. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan? Dengan Ida. Di mana, Bu Ida? Di Purnas Lender. Silakan. Oh iya, Pak Ustadz, iya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Uh, Pak mau nanya. Mm Uh, saya kan punya orang eh, tua sering hmm. berdebat tentang agama. Hmm. Uh, saya punya keyakinan kalau mm. dalam Islam itu kan 40 hari, 7 hari, terus kalau ada orang meninggal baca yasin, tahlil, uh, saya keyakinan itu nggak uh, ada dalam Islam. Mm. Orang tuanya muslim nih? uh, muslim oh, iya. uh, terus uh, kata bapak saya itu itu ada gitu loh iya. itu ada kita sering berdebat tentang itu oh, anda nggak pernah nanyakan adanya di mana itu pak gitu kenapa kalau dibilang ada anda bisa nanya adanya di mana pak um, uh, menurut uh, pendapat bapak itu dia kan dulu pesantren karena hmm. pesantrennya belum tahu begituan mungkin saya iya. uh, dia perkeyakinan ada gitu loh hmm. terus saya sering nanya saya sering dipentak-pentak gitu loh. Iya. <laughs> Biasa saya marah orang tua ya. Iya, Pentak, ya. marahin gitu. Hmm. Karena uh, dasar ikut aliran garis keras gitu. Saya hmm. dibilang gitu sama orang tua gitu. Adik-adik eh, anak uh, juga dibilangin, yeah. Iya. udah nggak sih uh, eh, si Ida, Ida itu aliran Muhammadiyah, aliran garis keras gitu. Oh, iya. sempat dikucilkan dalam keluarga, di keluarga itu sempat dikucilkan tentang masalah itu, pas dat Yeah. Uh, pertanyaan anak mau apakah anak berdosa kalau sering berdebat dengan orang tua ya. dan sekarang ini hubungan anak dengan orang tua kurang harmonis hmm. nah, dan sekarang anak udah mestinya udah jauh sekarang anak di Jakarta orang tua di Jawa hmm. uh, kurang harmonis itu hubungannya hmm. ya sampai sekarang juga nggak pernah uh, apa ya cara, uh, nanyain kabar di sini atau gimana nggak kayaknya kurang harmonis gitu yeah, Uh, iya, iya. eh, menurut Pak Ustadz saya berdosa nggak ya karena yeah. udah jarang komunikasi dengan bapak terus mm. sering maksudnya nah agama itu kita sering uh, berbantah-bantahan gitu. Mm. Itu aja Pak Ustadz. Yeah. Makasih ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi di 816363. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa tolong radio dikecilkan, ya, Pak? Terima kasih, Pak. Dengan siapa? Nah, ini Pak di Tanjung Priok Gustono. Iya. Gustono. Gustono. Iya. Uh, terima kasih waktu yang diberikan Pak pertanyaan saya begini Pak saya pernah membaca dalam satu artikel bahwa keimanan di zaman Rasulullah itu sifatnya dinamis atau hmm. ketofitan dan contohnya dicontohkan kepada uh, Bilal bin Rabah hmm. walaupun dia di dalam penyiksaan dia tetap bahwa Allah itu ahad ahad gitu hmm. sampai dia bagaimana kalau uh, raga kamu jalan jasad kamu dipisahkan, saya tetap ahad gitu. Hmm. Berarti dia di situ betul-betul tumbuh di dalam kolbunya, dia mempertahankan kepahitannya gitu. Hmm. Tapi kalau dibandingkan ah, orang-orang uh, sekarang ini hmm. dengan di pojok ini dan itu, dia hmm. bahkan melepaskan keimanan dia gitu. Hmm. Dengan dalih dia tidak enak dengan saudaranya, dengan dalih tidak enak bermasyarakat, hmm. dengan dalih dia menjadi seorang pemimpin, dia melepaskan keimanan dia gitu. Hmm. Apa mungkin karena sekarang ini sudah banyak orang yang pintar gitu? Atau mungkin uh, <laughs> yeah. Iya. apa dulu kan belum ada apa namanya ilmu fikih gitu. Hmm. Tapi sih sehingga justru malah menjadi perdebatan gitu. Hmm. Perbedaan uh, ah, perbedaan selalu di utamakan bukan kebersamaan. Yeah. Nah, itu kira-kira yeah. begitu. Yeah. Bagaimana pandangan Pak Ustaz? Iya, baik. Nah, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kata. Ini waktunya uh, apa nih? Singkat ya. Singkat ya. Untuk Bu Ida uh, memang uh, Rasulullah mengatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaiha illa utu jadal. Satu kaum itu uh, tidak akan tersesat kecuali hmm. kalau mereka suka berdebat dalam masalah agama. Jadi eh, sebenarnya harusnya bahasa yang digunakan oleh Bu Ida jangan berdebat lah. Kita berdiskusi dalam rangka untuk apa ini eh, meluruskan pemikiran yang salah atau kemudian eh, mencari jalan keluar yang terbaik dalam perbedaan pemahaman Nah, sementara apa yang yang dialami oleh orang tua Bu Ida ini dia berdasarkan kepada kebiasaan lama hmm. atau pelajaran yang dia peroleh dari pesantren tertentu hmm. yang kemudian dia terbangun di atas budaya itu hmm. yang kemudian dia merasa sebagai orang tua. Hmm. Kalau sebagai orang tua kemudian didebat oleh anaknya, pasti orang tua mengatakan, "Ah, kamu itu kan kencur. kamu kan nggak tahu apa-apa. Yeah. Kamu kan begini begini begini." Akhirnya dia menggunakan otoritas ke orang tuanya. Hmm. Makanya sebaiknya jangan dengan metode berdebat, hmm. tapi kita metode berdiskusi atau paling tidak seandainya orang tua diskusi pun juga tidak bisa menerima, hmm. kita uh, menyampaikan dengan cara baik melalui buku, hmm. melalui kaset, atau kita undang ustadz ketemu sama dia untuk berbicara, ya, atau kemudian uh, apa Eh, dengan cara-cara yang yang tidak melukai hati bapak dan hmm. orang tua itu. Hmm. Dan itu insya Allah bisa dilakukan. Hmm. Ya, makanya uh, tidak betul kalau kemudian hubungan tidak harmonis gara-gara itu saja. Sebenarnya itu kesalahan orang tua. Tanpa itu kesalahan. Kita udah berusaha menasihati, kita udah berusaha untuk memperbaiki. Nah, kewajiban kita sudah kita laksanakan. Tapi kalau kemudian dia nggak mau nerima urusan dia sudah. Kewajiban kita sudah gugur. Iya. Tetapi sebagai orang tua tetap harus kita hargai sebagai orang tua kita adalah akui dia adalah orang tua kita maka tidak boleh hubungan itu menjadi terputus makanya harus dibangun hubungan yang harmonis dengan upaya untuk kemudian bersikap lemah lembut kepada mereka, menghargai mereka dengan cara menghadiahkan, dengan cara menelpon, dengan cara untuk melakukan pendekatan-pendekatan. Jangan memutus hubungan dan mulailah dengan Anda, jangan nunggu orang tua karena orang tua selalu akan merasa gengsi kalau dimulai dengan beliau sendiri, hmm. maka mulai dengan anaknya. Jadi kita mulai Ibu Ida mulai dulu kepada orang tua menelpon semuanya, menulis surat dan seterusnya, menyampaikan minta maaf atas segala perilaku yang mungkin yang salah kita akui, dan insya Allah yang kita maksudkan adalah baik hmm. dan kita ini menyampaikan kebenaran cuma itu saja hmm. dan dengan cara itu insya Allah kesadaran orang itu akan lebih baik nanti untuk bisa menerima idah hmm. dan tidak kemudian menganggap idah sebagai sikap eh, orang yang bersikap ekstrim sebab ekstrim itu artinya melebihi kapasitas yang ditetapkan agama <laughs> itu namanya ekstrim tapi kalau kita menjalankan agama ada dasarnya ini Qurannya begini hadisnya begini tapi yang akan disampaikan orang tua ada pendapat-pendapat namanya pasti Al-Quran dan hadis lebih kuat daripada pendapat orang iya. nah itu yang kemudian kita sampaikan sampaikan dengan cara yang halus dan bisa diterima insya Allah. Untuk Pak Pustono, iya. bahwa kemudian para sahabat itu dinamis memang betul. Hmm. Dan itulah kelebihan para sahabat. Kenapa mereka itu lebih dari kita? Mereka tahu yang benar langsung mereka amalkan. Hmm. Dan itu mereka pegang sampai mati mereka itu. Hmm. Itu kelebihan mereka. Kalau kita ini banyak tahu, tapi banyak kita langgar. <laughs> ini kesalahan kita itu. Komitmen terhadap memegang kebenaran itu lemah. Hmm. Apalagi kemudian diperlemah dengan lingkungan, dengan kondisi, dengan berbagai macam hal. Hmm. Kadang-kadang hmm. kita berada di suatu tempat, milieu yang baik, iman kita meningkat. Pada saat kita terjun di suatu milieu yang buruk, hmm. maka itu kemudian menjadi luntur. Ini hmm. disebabkan karena kita kurang menjaga keutuhan keimanan itu. Makanya itu pun pernah terjadi di masa sahabat. Artinya tidak semua kayak Bilal gitu. Hmm. Alhamdulillah pun mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kalau aku berada dekat engkau, sebabnya surga aku akan raih. Tapi ketika aku terjun ke masyarakat, semuanya itu berubah. Maka Rasul mengatakan kepada Hantalah, kalau kamu menjaga keimanan kamu di luar sana, sebagaimana kamu menjaga keimanan kamu bersama aku, maka kamu akan dijabat tangan oleh malaikat. Sehingga kemudian ketika justru Hantalah ini menikah pengantin pertama malam tahun baru, malam apa? Malam apa? Malam apa? Pertama. pertama pengantin baru, hmm. dia justru meninggalkan jihad dan ikut terjun meninggalkan istrinya hmm. dan kemudian dia terbunuh di malam pengantin baru itu dengan Rasul mengatakan dia dimandikan oleh malaikat. Hmm. Ini adalah merupakan keseriusan di dalam menegakkan tauhid itu sendiri. Hmm. Jadi antara ilmu dan amalan itu ada keseimbangan. Makanya semakin sempurna ilmu seseorang, semakin sempurna amal seseorang, maka akan semakin sempurna iman orang itu. Semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita dengan diberikan ilmu yang bermanfaat dan kemudian dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya menjadi amal saleh dan itulah yang kemudian kita harapkan dalam kehidupan ini sehingga diridai oleh Allah SWT. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa والسلام عليكم wassalamualaikum الله وبركاته Baik rekan aktor Allah waktu kita sudah terbatas dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Allah kita akan jumpa lain waktu lil khairil qadim insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.